asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah kita teruskan kembali kajian kitab Iktiqad A'immati Ahlil Hadis akidah para imam Ahlil Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada pelajaran wa yarawna qitalal fi'atil baghiya ma'al imamil adil. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu berkata bahwasanya para imam-imam al hadis berpendapat bolehnya memerangi para pemberontak bersama pemimpin yang adil idakana kana wa wujida ala syartin fi kalau memang sesuai dengan atau terpenuhi syarat memerangi mereka kita baca syarah dari Syekh Hamad bin Al Utsman hafizallahu taala yang pertama beliau membawakan dalil tentang hal ini dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma apabila kedua kelompok dari orang beriman saling berperang maka damaikanlah di antara keduanya fa in baghat ihdahuma alal ukhra apabila salah seorang kelompok dari mereka berbuat curang atas yang lain faqatilul lati tabghi maka perangilah yang membelot sampai tafi'a ila amrillah sampai dia kembali kepada perintah Allah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adil waqsitu. Jika mereka kembali rujuk bertobat, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan dan berbuatlah yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Kalau al-Qadi Abu Bakar bin, bin Al-Arabi berkata al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, hadil ayatu hiyal asal fi kital muslimin. Ayat ini adalah salah satu dalil tentang bolehnya memerangi orang yang meskipun dia berstatus muslim kalau dia membangkang atau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wal umda fi harbil mutaawilin dan ini juga merupakan hujah dalam memerangi orang-orang yang mereka ya membelot keluar kudeta dari pemimpin kaum muslimin wa 'alaiha awwala sahaba. Oleh karena itulah para sahabat berdalil dengan ayat ini. Wa ilaiha lajal al-alayan min alil millah dan kepada ayat inilah para ulama mereka berdalil ya terutama sekali lagi untuk memerangi kelompok pemberontak ataupun yang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Memang secara asal haram menumpahkan darah orang muslim. Namun Rasul membolehkan dalam beberapa keadaan. Di antaranya bagi kelompok-kelompok yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Seperti yang Rasul sabdakan tentang kelompok khawarij. Rasul bersabda, saya khruju kaumun fi akhir zaman, hudathul asnan, sufahaul ahlam. Akan keluar pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh dalam urusan agama. Mereka rajin membaca Al-Qur'an, la yujawizu imanum hanajirahum. Namun eh, iman mereka nggak masuk ke, ke dalam kerongkongan mereka. Hafal mungkin Al-Qur'an, eh, ya, eh, banyak membaca Al-Qur'an, cuma salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Eh, ya bahwasanya mereka ja'alu ayat lil kufar atau lil muslimin. Eh mereka menjadikan ayat-ayat alatin nazar fil kufar lil muslimin. Eh menjadikan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir kemudian dilabelkan kepada kaum muslimin alias mereka mengkafirkan kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil ayat yang mereka salah menempatkannya. Kemudian kata Rasulullah, faidalaki muhum faktuluhum. Jika kalian mendapati mereka, kelompok khawari tersebut, maka perangilah mereka. Ini kata para ulama pertama kali ditujukan kepada pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang berhak untuk memerangi mereka. Kemudian wa iyyaha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqtulu ammaran al fi'atul baghiyah. Dan ayat inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu bahwasanya sahabat beliau yang bernama Ammar dibunuh oleh kelompok yang bahagia yang melampaui batas. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, di sini pembahasannya tentang eh hukum memerangi para pembelot, pemberontak yang eh, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Eh, yang paling kita fokuskan juga di sini tentang kelompok terorisme yang mana mereka termasuk al-bughat, yaitu orang-orang yang ekudeta mereka keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Di sini kata Syekh Ahmad Al-Utsman ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Al-ula yang pertama manhumul bughat. Siapa yang dikatakan dengan pembangkang di sini al-bughat kalau bahasa ulama ya al-bughat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haula yakni taifa al-mumtani anil intizam bibadi syara'i indal muhaqqiqin mal ulama laisu bimazatil bughat al kharijin alal imam. Adapun orang yang tidak melaksanakan syariat Islam, ya ini tidak termasuk sebagai al bughat kecuali mereka-mereka yang keluar eh dari kepemimpinan pemimpin muslim yang yang sah. Eh seperti contoh yang paling konkret kelompok teroris sudah ya dengan berbagai macam nama mereka. Au al kharijin atihi atau mereka-mereka yang tidak mau ya mentaati pemimpin kaum muslimin. Ka ahli Syam ma'amil mu'min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau di sini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah seperti penduduk negeri Syam yang dulu mereka tidak taat kepada pemimpin Amril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa inna ulaika kharijun an taati imamin muayyanin au kharijun alil izalati wilayatihi. Intinya Siapa ini dinamakan pemberontak yang boleh diperangi? Yaitu mereka-mereka yang pertama eh, telah menyatakan keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Eh, tidak mengakui adanya pemimpin yang sah di negeri kaum muslimin. Atau yang kedua yang tidak mau eh, mentaati pemimpin kaum muslimin tentunya dalam hal yang yang ma'ruf. Kemudian asalnya Poin yang kedua yang perlu dipahami di sini, anal bughat yuqatalun lidaf'i dararihim. Para pemberontak, pembangkang itu diperangi dengan tujuan untuk mencegah eh, kerusakan yang mereka timbulkan. Kasoil, seperti pencuri. Walaysa likufrihim, bukan kita menganggap mereka kafir. Eh, meskipun mereka terkadang mengkafirkan kita. Seperti kelompok teroris. Eh, kelompok teroris mereka mengkafirkan kita semuanya. Eh, karena kita dianggap itu adalah antek-antek tohu dan seterusnya. Eh, kita nggak mengkafirkan mereka. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, menganggap beliau murtad. Eh, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mereka, beliau mengatakan minal kufri farru. Mereka tidak kafir keluar dari al-Islam. Eh, kita juga demikian, kita mendukung pemerintah ya mensupport pemerintah kita yang memerangi kelompok teroris dengan segala macam bentuknya ya kita doakan semoga Allah membantu mereka dalam memerangi terorisme karena memang terorisme ini menyimpang dari Islam Islam berlepas dari mereka kita pun wajib berlepas dari mereka dan kita support pemerintah dalam memerangi apa ya haulai al khawarij kelompok teroris ya tujuan memerangi mereka untuk mencegah kerusakan yang mereka timbulkan eka soil seperti pencuri. Eh kalau ada pencuri kita serahkan kepada aparat, eh meskipun mereka harus disiksa dan seterusnya, intinya untuk mencegah kemadratan kerusakan mereka. Fala talazum bainal kufri wal qatl. Tidak ada kelaziman antara kekafiran dan peperangan dalam artian tidak mesti yang diperang itu kafir. Ya, seperti kelompok Khawarij tadi. Eh, Ali bin Abi Thalib memerangi mereka habis-habisan. Namun, seperti yang sudah kita pernah sampaikan di sini, setelah ditegakkan hujah kepada mereka, diutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan mereka. Alhamdulillah pada waktu itu bifadlillah, karena karunia dari Allah, hidayah dari Allah. 24 ribu yang mau memberontak, itu telah bertobat, eh 20 ribunya. Sisa 4 ribu yang tetap bersikeras mau memberontak terhadap Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib pun apa? Menghabisi mereka semuanya. Ini sekali lagi bukan karena Ali bin Abi Thalib mengkafirkan mereka tidak. Ya, sekali lagi tidak ada kelaziman. yang eh, memerangi mereka berarti mengkafirkan mereka tidak. Demikian pula dibalik, tidak mesti orang kafir diperangi. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, inilah perbedaan kita dengan kelompok teroris. Seperti yang pernah kita sampaikan dulu dari eh, wasiat Imam Samudra dia mengatakan, jadilah kalian sebagai pembegal orang kafir. Jadikan hidup kalian untuk menumpahkan semua darah orang kafir. Na'udzubillah min dalik. Dalam Islam tidak seperti itu. Inilah perbedaan Islam dengan terorisme. Dalam Islam yang layak untuk dibunuh hanya kafir al-harbi. Kafir yang turun di medan pertempuran, bertempur, berperang dengan kaum muslimin. Itu yang boleh apa? Dibunuh. Adapun ada kafir namanya zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka punya mungkin misalnya dinamakan KTP. Ya eh, KTP-nya ya eh, seperti KTP ya eh, kaum muslimin di negeri itu dia bermukim. Ya, namun dia membayar jizah seperti upetilah mungkin. Ini adalah apa? Kafir yang dinamakan dimi. Kafir yang tinggal bermukim di negara kaum muslimin. Mereka punya hak sebagaimana hak kaum muslimin diberikan keamanan, mereka punya kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin. Mereka diberikan keamanan oleh negeri kaum muslimin. Bahkan Rasul dalam hadis yang saya mengatakan, "Man qatal ahla matina lam yarah rayatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir demi maka dia tidak mencium bau surga. Ini juga eh sebagai bantahan kepada kelompok teroris seperti Imam Samudra yang telah meninggal dunia itu eh, yang mengatakan wajib kita menjadikan apa? ya pembegal membunuh semua orang kafir. Ini sekali lagi bertentangan. Tidak semua orang kafir dibunuh karena kekafirannya. Demikian pula kafir muahad. Seperti turis asing dari Singapura, dari Australia atau dari manapun ya yang dinamakan dengan kafir muahad. Orang kafir dari negeri kafir yang antara negeri kafir dengan negeri kaum muslimin ada perjanjian damai. Ya, orang kafir tersebut ketika datang ke negeri kaum muslimin dinamakan kafir muahad yang ada al-ahad, perjanjian damai. Rasul mengatakan man qatala muahadan lam yarah rayatal jannah rawahul Bukhari. Barang siapa membunuh orang kafir muahad, dia tidak mencium bau bau surga. Maka sekali lagi tidak ada kelaziman antara memerangi dengan kekafiran. Tidak semua orang kafir berat diperangi. Orang kafir yang diperangi itu yang memang memerangi kaum muslimin turun di medan pertempuran. Itu yang boleh apa? Diperangi. Inilah Islam agama pertengahan. Ya, kita nggak mau ya cinta mencintai dengan orang kafir tidak harus ada al-bara berlepas diri dari orang-orang kafir tersebut namun tidak boleh kita berlebihan sampai mendolimi mereka, sampai kita apa? menumpahkan darah mereka. Ini apa? Rasul haramkan. Namun kalau sudah turun di medan pertempuran, tidak boleh apa? Eh mundur ke belakang harus habis-habisan mati syahid atau apa? menang dalam peperangan tersebut. Intinya sekali lagi harus kita memahami tidak ada kelaziman. Ketika pemerintah memerangi teroris bukan karena mereka kafir. Ya, demikian pula orang kafir juga tidak semuanya berat untuk di diperangi. La talazum bil kufri wal qatal fi jamil ahwal. Ya, tidak ada kelaziman antara kekufuran dan ya al-qatal, pembunuhan ataupun peperangan fi jamil ahwal. Demikian pula contoh orang yang eh berzina ketika dia sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan berarti dia apa? Kafir. Dia dibunuh, harus mati. Ya, namun tentunya apa pemerintah kaum muslimin yang memberikan sanksi rajam tersebut. Kalau tidak ada, ya pemerintah yang yang dosa. Kita tidak apa? Berdosa. Fatoi falati qatala Ali bin Abi Thalib lam yukafiruha adun sahaba. Kelompok Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengkafirkan mereka. Waqad kana fihim ba'du sahaba. Eh di antara yang mau ikut perang eh bersama Ali bin Abi Thalib sebagai dari para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian asalisa yang ketiga anak kita lalfiatil bagia baghiyah masyrutun bil kudrah memerangi para pemberontak atau kelompok khawarij misalnya itu syaratnya al kudrah mampu ya artinya pemimpin pemerintah yang memeranginya itu punya kemampuan untuk memerangi mereka fala yukdim al imam ala kita lil bugat ma'adhafi wal ajazi. Adapun pemimpin yang pada waktu mereka lemah, tidak punya kekuatan, maka tidak eh, diwajibkan untuk merangi para pemberontak tersebut. Inilah ya eh, kemudahan Islam. Dalam Islam itu semua perintah, ya eh, semua ibadah terikat dengan fattakullaha mastatatu bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Ya, orang yang Salat wajib bahkan termasuk rukun salat harus berdiri. Namun kalau nggak sanggup kata Rasul, salika iman fa ilam tasati fa Jika engkau salat, salatlah dengan berdiri. Jika mampu, kalau nggak mampu dengan dengan duduk. Demikian pula masalah puasa. Eh, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan namun harus mengkodok di hari-hari yang yang lain. Inilah Islam semuanya harus dipahami terikat dengan fattakullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian pula di antara masalah al-jihad, eh perang, ya. Jangankan memerangi orang muslim yang membelot, membangkang pemerintah, memerangi orang kafir juga demikian. Harus disyaratkan al-qudrah kemampuan. Jangan seperti teroris, ya asal apa semangat saja, sikat saja tanpa apa dipikir bagaimana kekuatan kaum muslimin sekarang sebagaimana kata para ulama sekarang kaum muslimin dalam keadaan lemah nggak ada yang mengatakan umat Islam sekarang kuat tidak ada eh kata para ulama jangankan untuk mereka punya senjata yang canggih eh, jarum saja mereka masih impor dari orang orang kafir. Bagaimana dikatakan mereka apa? Sudah kuat. Ya, intinya sekali lagi inilah eh, kelompok teroris yang mereka tidak pakai otak untuk mereka meneriakkan jihad padahal kaum muslimin dalam keadaan lemah, lemah akidahnya, lemah takwanya, lemah perekonomiannya, lemah persenjataannya. Padahal Allah mengatakan wa aidulahum mastata'tum min Siapkan dulu eh yang matang dulu persiapannya Jangan asal apa? Eh, menyeru kepada al-jihad memerangi orang-orang al-kufar. Sehingga yang terjadi adalah apa? Terorisme. Bukan jihad yang syar'i seperti yang kita sampaikan kemarin dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya jihad ada dua macam, jihad yang syar'i dan jihad yang yang bid'ah. Dan jihad yang bid'ah yaitu jihad yang tidak terpenuhi syarat al kudrah kemampuan. Rasul saja, para sahabat, para pemberani tidak ada yang lebih berani daripada Rasul dan para sahabat. Namun ketika di kota Mekah, meskipun mereka ditindas, ya mereka apa? Tidak mengangkat senjata. Karena memang inilah yang Allah perintahkan. Ketika dalam keadaan lemah, bersabar dulu, siapkan dulu akidah yang kuat, ilmu agama yang kuat. Eh, kemudian persiapkan kemampuan apapun untuk melawan orang-orang kafir. Bukan berarti kita diam bersantai-santai tidak, berleha-leha tidak. Namun semuanya ada rambu-rambunya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, "Faman kana minal muslimina fi makanin aw bi ardin aw fi e zamanin hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayati sabar." Ketika kaum muslimin di suatu tempat, di suatu waktu yang mereka lemah, maka hendaklah mereka apa? mengamalkan ayat-ayat kesabaran. Namun ketika mereka sudah kuat, maka hendaklah mereka melaksanakan ayat-ayat tentang apa? Al-jihad. Ya, kisah sekali lagi Rasul SAW ketika lama bersabar dulu, susun kekuatan dulu, ya, kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula yang kita sampaikan dari kisah Nabi Isa alaihissalam ketika Yajud wa Majud telah ya membantai banyak penduduk ya di dunia ini, di bumi ini ya Abi Isa alaihissalam ketika tidak punya kekuatan, Allah perintahkan naik ke Bukit Tur. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'jud wa Ma'jud tersebut. Ini fikih jihad kata pak ulama, kalau memang kaum muslimin belum belum punya kekuatan, bersabar dulu. Ya, bersabar termasuk ibadah juga. Bersabar bukan berarti apa? Kita eh pasrah bongkoan. Harus ada apa? eh usaha di antara usahanya sebagaimana Rasul berusaha yaitu apa mendakwakan umat kepada tauhid akidah yang yang lurus sebagaimana umat akan ya berjihad melawan orang kafir sedangkan akidah mereka keropos iman mereka rapuh kesyirikan telah menjangkiti banyak kaum muslimin bagaimana Allah akan menolong jihadnya mereka ya, maka sekali lagi ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin bahwasanya semua ibadah di antara masalah jihad itu ter ya eh, harus disyaratkan al-qudrah kemampuan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Innal amra bi qitalil taifatil baghiyah masyrutun bil qudrati wal imkan." Perintah memerangi kelompok teroris, eh kelompok pemberontak itu disyaratkan al-qudrah kemampuan. It laisa qitalum bi aula min qitalil musyrikin wal kufar. Apalagi seperti kita sampaikan tadi, memerangi orang kafir saja disyaratkan kemampuan, apalagi memerangi orang-orang yang memberontak dari kaum muslimin. Wa ma'lumun anna dalika masyutun bil kudra wal imkan. Fakotakunul takunul maslahah ahyanan hiya ta'aluh bil mal. Kalau memang pemerintah nggak sanggup memerangi kelompok pemberontak, maka lebih baik mereka apa? mendekati ya, jalan persuasif mungkin dengan memberikan harta kedudukan kepada mereka wal musalama wal muahada perdamaian kama falahun nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang rasul perbuat eh lebih dari sekali seperti perjanjian al-Hudaibiyah eh ketika itu apa rasul tidak berperang dengan orang-orang musyrikin jahiliyah ada apa perdamaian kenapa rasul menganggap ini masih belum saatnya memerangi mereka karena kekuatan masih belum terpenuhi ya Wal imam idza i'taqada wujudal kudra walam takun hasilah karena tarku fi nafsil amri aslah. Apabila seorang pemimpin kaum muslimin berkeyakinan ya bahwasanya tidak ada kemampuan memerangi para pemberontak, maka tidak wajib untuk memerangi mereka, bahkan lebih baik meninggalkan untuk memerangi eh, kelompok ya pemberontak tersebut. Yang keempat, al-fi'atul baghiyah la tuqatal ibtidaan. Kelompok pemberontak tidak diperangi secara ya langsung tiba-tiba atau memulai diperangi tidak, ya. Wa inna ma tuqatal idza hasala minhal baghyu wal qatl. Mereka diperangi kalau mereka sudah membuat onar, kalau mereka sudah apa? Ya, membunuh. Ya sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib ketika mereka masih punya rencana eh mereka diutus sahabat Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Namun ketika mereka bersikeras untuk membuat keonaran, eh di antaranya membunuh sebagian para sahabat. Seperti yang kita kisahkan dulu, kisah Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu taala anhu yang bersama istrinya yang sedang hamil ketika berjalan bertemu dengan kelompok Khawarij yang mau memberontak tersebut, mereka apa? dibunuh ya, maka Ali bin Abi Thalib pun apa? Mengerahkan pasukan untuk menghabisi kelompok teroris Khawarij tersebut. Eh, maka sekali lagi, ya, sudah kita sampaikan, kita dukung eh, pemerintah kita yang memerangi terorisme. Ya, di antaranya dengan eh, mengerahkan pasukan militer. Ini suatu yang apa? Merupakan sunnahnya Khulafa Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meskipun kalau ada kesalahan kita tidak ya menyetujui adanya kesalahan tersebut. Cuma secara umum memerangi teroris dengan kekuatan militer ketika mereka sudah memberontak, membuat onan, membuat keresahan, ini termasuk salah satu yang dibenarkan dalam agama al-Islam. Ya, apalagi itu juga merusak nama Islam dan kaum kaum muslimin. Eh jangan kita ikut-ikutan kelompok teroris kemudian apa? Eh mencaci maki pemerintah dan sebagainya ketika memerangi kelompok-kelompok tersebut naudzubillah min justru sebaliknya ulama salaf mereka mendukung pemerintah yang memerangi kelompok pemberontak dan itu yang juga Rasul sabdakan tadi faidalakitumuhum faktuluhum jika kalian bertemu dengan kelompok teroris kelompok khawarid maka perangi mereka ini sekali lagi yang berhak memerangi adalah pemerintah kaum muslimin kita mensupport mereka kita eh mendoakan mereka bukan malah mencaci maki mereka ataupun eh membela mendukung kelompok terorisme Al-fi'atul baghiyah la tuqatal ibtidaan. Eh kelompok pemberontak tidak diperangi secara langsung. Wa inama tuqatal idza asala minhal baghi wal qatal. Sesungguhnya mereka diperangi kalau mereka telah berbuat keonaran dan eh pembunuhan peperangan. Kala Syekhul Islam Taimiyah Rahimullah. Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Wal Qur'an Inna ma fihi qital taifatil baghiyah ba'dal iktital." Al-Qur'an menjelaskan tadi dalam surat Al-Hujurat bahwasanya pemberontak Pembangkang diperangi ketika mereka apa? Sudah bergerak, ya beraksi untuk membuat keonaran. Falam ya'mur bil kital ibtida'an ma'a wahidatin ta'ifatain. Ya Allah tidak merintahkan untuk memerangi mereka secara langsung. Namun justru sebaliknya, yang pertama kali diperintahkan untuk mendamaikan. Ya, misalnya ada dua kubu kaum muslimin berperang. Pemerintah harus melerai ya di antara kedua keduanya. Ketika sudah ada perjanjian damai, kalau ada yang menyerang, ini yang harus diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, mereka diperangi kalau mereka apa? Ya, melanggar perjanjian, kalau mereka ya tetap bersikeras membuat keonaran. Pemerintah harus apa? Turun tangan untuk ya memerangi yang membangkang tadi. Yang kelima, poin yang kelima yang perlu dipahami dalam masalah memerangi kelompok pemberontak, fi muamalatil bugha, fahaula yu'amalun muamalatan takhtalif anil murtadin wal kafirin. Mereka ini masih kaum muslimin, ya maka harus dibedakan bermuamalah dengan mereka dengan bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam memerangi mereka. Di antaranya falatusba dararihim tidak boleh ditawan keluarga mereka. Wala tughnam amwaluhum. Harta mereka tidak boleh dijadikan harta ghanimah, harta rampasan perang. Wala yutba mudbiruhum. Tidak boleh dikejar yang lari. Ya, ketika apa? Diperangi oleh pemerintah. Nanti akan disampaikan kecuali yang lari untuk bergabung dengan kelompok pemberontak yang lain. Tetap dikejar dan sampai apa? Dihabisi. Ya, ini kalau apa? Mereka apa? Keluar dari pertempuran itu kemudian apa? Mau bergabung dengan yang lain. Adapun kalau dia lari ke desanya, lari ke kampungnya, ya maka dibiarkan, tidak boleh apa? diperangi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna aliyan lam yukafir ahadan mimman qatalahu." Eh hatta walal khawarij. In, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan seorang pun yang beliau perangi meskipun dia dari kelompok al khawarij wala ya saba dzurriyyata adin minhum. Beliau tidak menawan anggota keluarga kelompok Khawarij tersebut wala ghanima malau tidak merampas harta mereka wala hakama fi adin mimman kota lebih hukmil murtadin. Beliau juga tidak menghukumi mereka dengan ya hukuman orang yang murtad kama haka hakama hakama Abu Bakar wa sahaba fi Bani Hanifa wa amsalihim minal murtadin sebagaimana dulu Abu Bakar Siddiq menghukumi orang-orang yang pernah murtad, eh memang itu mereka murtad, dihukumi sebagai orang kafir murtad dan diperangi sebagaimana orang-orang kafir. Bal Ali karena yang terlalu an Talha wa Zubair wa ghairima miman qatalahu. Bahkan Ali bin Abi Thalib ya mendoakan keriduan bagi Tolha dan Zubair yang dulu pernah ya me, memberontak kepada beliau. Wa yahkum fihim wa fi ashabi Muawiyah miman qatala bi hukmin muslimin beliau tetap menghukumi yang pernah memerangi beliau sebagai kaum muslimin. Kemudian poin yang ke yang keenam, annal imam qabla kita lihilahum yunasihuhum wa yuzilu syubhata allati aujabat imtina'ahum. Seorang pemimpin ketika mau memerangi mereka terlebih dahulu harus disampaikan hujah kepada mereka ditegakkan hujah. Eh sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari kisah Abdul bin Abbas, diutus kepada mereka untuk menasihati mereka terlebih dahulu. Ya, maka pemerintah kita juga selain demikian, ya, selalu memberikan eh, pencerahan kepada orang-orang yang terkena virus eh, kelompok teroris. Alhamdulillah sudah dilakukan. Eh, dengan apa mendatangkan ulama seperti Syekh Ali bin Hasan ke eh, penjara-penjara eh, nara terpidana terorisme untuk menasihati mereka. Meskipun ini hanyalah usaha manusia. Eh mereka hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Adapun hidayatul taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang berikutnya masih ada kaitan dengan masalah negara Islam ya yang diinginkan oleh orang-orang khawarij. Kalau Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa yarawna dar daro Islam la daral kufri. Para ulama alusunnah, para imam imam al hadis mereka berpendapat negeri ini ya kalau kita mau lebih tekankan negeri Indonesia ini negeri Islam bukan negeri kafir. Kama ra'atul Mu'tazilah seperti yang di ya katakan oleh kelompok Mu'tazilah, bukan seperti yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah. Madaman tidak bisalati wal iqamah ini selama panggilan untuk salat, untuk menegakkan salat itu nampak wa ahluha mumakkanin minha aminin dan penduduknya kaum muslimin mereka sangat amat leluasa melaksanakan ya syiar-syiar Islam tersebut dalam keadaan aman. Di sinilah ya bedanya ulama salaf ya dengan kelompok khawarij dalam memandang suatu negara itu negara Islam atau negara kafir. Kalau kelompok teroris mereka sepakat Indonesia NKRI ini negara kafir. Kalau ulama al-sunnah, ulama salaf tidak seperti kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala. Ya, syaratnya penduduknya ya selalu bisa luasa melaksanakan siar-siar Islam. Kita di negeri kita, di sini misalnya, bebas tidak sholat berjamaah, puasa Ramadan, ya luar biasa. Ya, meskipun kalau ada kekurangan, namanya manusia kulubani yang khata. Namun secara global, secara umum, ya negeri kita, alhamdulillah, syiar Islam itu nampak dengan jelas dan mayoritas penduduknya adalah apa? kaum muslimin. Dan tidak ada satu ulama ahli sunnah pun ya di zaman ini mengatakan negeri Indonesia negeri kafir. Tidak ada kecuali ulama khawarij. Ya, ini sekali lagi pembahasan yang sangat amat ya penting sekali karena memang ini termasuk syubhatnya kelompok teroris. Ya, cuma yang aneh pernah kita dulu ya membantah mereka di majalah atau di buletin ya mereka nggak gentle kalau mereka menganggap negeri Indonesia negeri kafir, maka kewajiban mereka apa? Berhijrah dari negeri kita ini dan kita dukung kalau mereka apa? Berhijrah agar nggak buat resek di negeri di negeri kita ini. Alan wasalan kalau mereka apa keluar kita nggak memberhati, eh ya. Kalau bisa kita dukung dengan eh ya keluar sudah. Nah, intinya sekali lagi nggak gentle mengatakan negeri negeri kafir, namun maki apa masih makan minum di eh, negeri ini. Kalau mengajar negeri ini negeri kafir, sebagaimana kata Rasulullah, la tangkotil hijrah hatta tangkotil taubat. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya apa? Ayat taubat. Ya, namun sekali lagi itulah keajaiban dunia, keanehan kelompok teroris. Negara Islam ya, itu syaratnya kata para ulama yang penting ada dua. Yang pertama pemimpinnya muslim ya, yang kedua, mayoritas penduduknya kaum muslimin dan syiar Islam. kalau mau dikatakan tiga lah sudah. Eh pemimpinnya muslim, mayoritas penduduknya kaum muslimin dan eh syiar Islam itu sangat nampak jelas. Ya, ini sekali lagi barometer negeri itu dikatakan negeri Islam atau atau bukan. Ya, kita baca syarahnya. Hada mab'atsun muhimun fil umur alati tasiru dar dar Islam au kufrin. Ini pembahasan yang penting yang merupakan barometer negeri itu dikatakan negeri Islam atau negeri kafir. Wazalal fi hadal maudi khatir. Eh, salah memahami permasalahan ini sangat berbahaya. Lima yataratab alimin ahkamin aldimah. Eh, karena di situ banyak hukum-hukum yang ya ada di belakangnya seperti kawujubil hijrah min biladil kufri seperti nah, wajibnya berhijrah dari negeri kafir. Seperti yang kita katakan nanti. Kalau mereka mengatakan negeri ini negeri kafir, silakan hijrah. Ya, nggak usah banyak bicara. Nah, wadabid wal mu'tabar fi kaunil ardi ardo Islam al kufrin huwa bihasa bisukaniha wa syairil Islam dohirati fiha. Eh, dan ketentuan, kaidah, barometer ya negeri itu dikatakan negeri Islam atau negeri kafir dilihat dari sukaniha. Ini yang paling utama penduduknya. Ya, mayoritas mana dan juga syiar Islam nampak atau tidak. Ya, sekali lagi jelas dari sisi definisi ini saja NKRI termasuk negeri Islam dan semua ulama sepakat Indonesia negara Islam. Ya. Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa kaunul ardi dara kufrin wa dara imanin au dara fasiqin laisa sifatan lazimatin laha laisa sifatan lazimatin laha suatu negeri dikatakan negeri Islam negeri kafir ini bisa berubah eh masih dinamis nggak stabil tergantung tadi ya pemerintahannya eh penduduknya dan eh siar-siar Islam eh sebagaimana negeri Andalusia dulunya negeri Islam sekarang Spanyol menjadi negeri apa negeri kafir bisa berubah. Sebagaimana orang muslim bisa murtad. Demikian pula sebaliknya orang kafir bisa menjadi orang apa? Muslim. Demikian pula suatu negeri. Terkadang bisa dia negeri Islam, namun suatu saat bisa menjadi negeri kafir. Eh semoga Allah menjaga Indonesia dari kekafiran. Semoga negara Indonesia tetap menjadi negara Islam sampai hari kiamat kelak. Bal yasifatun aridatun biasa bisukaniha. Eh negeri itu kafir atau muslim tergantung eh penduduknya. Wa kullu adin sukan wal mu'minun muttaqun yadar awliyaillah fi dalikal wakat Suatu negeri ketika pendulunya orang beriman apalagi bertakwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dinamakan negeri kaum muslimin. Wa kullu adin sukan wal kufar fayadaru kufrin. Ada kalau negeri itu mayoritasnya kebanyakannya orang-orang kafir, maka itu negeri kafir. Wa kullu ardin sukanuha al-fusaq faya darfusuk fi dalikal wakat. Demikian pula jika negeri-negeri tersebut eh penduduknya mayoritas orang-orang fasik, maka namanya negeri fasik. Fa in fa in sakanaha ghairu man dzakarna wa tabaddalat bi ghairihim daruhum Intinya sekali lagi, ini bisa apa? Berubah, tergantung tadi pemimpinnya siapa, bagaimana mayoritas penduduknya, ya bagaimana si asyar al-Islam. Ya, maka intinya wajib untuk kita menjaga agar negeri kita tetap menjadi negeri Islam dengan ya tentunya syariat Islam dengan kita apa terus mendakwakan ya tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Seperti kata beliau, wa kadzalikal masjid idza tabaddala bi khammaratin aw sara dara fiskin aw dara dhulmin aw kanisa yusraku fiha billah kana bi asibi sukani seperti contoh ya yang lebih kecil lagi, suatu masjid ya. Awalnya dia adalah masjid, tempat yang paling suci. Namun ketika dia dikelola oleh orang fasik dijadikan ya naudzubillah min diskotik misalnya atau bahkan jadikan seperti eh, gereja, maka berubah statusnya, bukan masjid lagi. Demikian pula sebaliknya, gereja bisa menjadi masjid. Dan ini banyak sekali di di Eropa ya sekali lagi negeri Islam negeri kafir ini terkadang bisa apa berubah tidak bisa paten kecuali kota Mekah ya kalau sekarang kota Mekah ini sudah kekal abadi menjadi negeri Islam karena Rasul mengatakan la hijrata ma'ba'dal fatah tidak ada hijrah setelah penaklukan kota kota Mekah. Di sini adalah jaminan dari Allah kota Mekah selama-lamanya negeri Islam. Karena tidak ada lagi apa? Hijrah dari kota Mekah setelah penaklukannya. Dulunya mungkin tempat orang musyrikin ketika Rasul telah taklukan sampai hari kiamat menjadi negeri Islam. Makanya salah sangat sesat kelompok teroris yang sampai sekarang ini masih kepingin untuk apa? Ngebom di kota Mekah menganggap Saudi Arabia negara tauhid, negara kafir dan seterusnya. Nauzubillah min dalik pada Rasul mengatakan lah hijrah la hijrata bada Al-Fatah. Adapun negeri-negeri yang lain bisa berubah menjadi negeri kafir, menjadi negeri muslim tergantung nanti keadaan mereka. Dilihat dari mayoritasnya, dilihat dari syiar-syiarnya dan juga tentang eh, pemimpinnya siapa. Wa kadzalika kadal khamar wal fusuq wa nahwaha idza julat masjidan yubadallahu fi jalla wa azza kana bi asabi dzalik. Wa kadzalika rajulus saleh yasiru fasikon wal kafir yasiru mu'minan seperti manusia. Eh bisa menjadi kafir setelah muslim, bisa menjadi muslim setelah kafir tergantung keadaannya. Tidak ya harus seperti itu terus selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan lagi wa amma kaunuha daron atau setelahnya kita langsung saja baca eh, karena waktunya sangat terbatas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-jumhur darul Islam hiyalati nazalahal muslimun wajarat alaiha ahkam Islam. Eh kata Ibnu Qayyim rahimahullah jumhur ulama mengatakan yang namanya negeri Islam yaitu yang kaum muslimin tinggal di dalamnya dan hukum-hukum Islam, syiar-syiar Islam itu nampak. Ya meskipun tidak harus apa? Eh sempurna seperti seorang muslim. Apakah orang muslim itu harus sempurna? Memang ya, bukan berarti harus ya dalam artian harus wajib melaksanakan syariat Islam semuanya. Cuma eh apakah ketika dia eh tidak melaksanakan satu syariat Islam langsung dikatakan kafir? Ternyata tidak. Demikian pula di sini tidak harus eh, ya negeri Islam itu dalam artian definisinya sempurna melaksanakan hukum-hukum apa al-Islam. Kalau ada subhat, ya eh, negeri kita nggak pernah melaksanakan hukum Islam. Ya kita canakan. Contoh misalnya masalah penentuan Ramadan. Pemerintah kita pakai apa? Rakyatul hilal. Ini hukum Allah atau hukum manusia? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ya, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati." Puasalah kalau melihat hilal dan ya beridul fitrilah kalau melihat hilal bukan dengan al hisab. Alhamdulillah negara kita memakai hukum apa? Hukum Islam. Eh meskipun sebagian ormas Islam tidak mau pakai hukum apa? Islam. nah Naudzubillah min dalik. Intinya apa? Ya hukum Islam ada di pemerintahan kita. Meskipun tidak apa? Ya tidak maksimal. Kita harus mengakui. Namun harus objektif. Hukum pernikahan. Di negeri kita ini nikah nggak akan resmi di negara kecuali kalau ada apa? Ada walinya, betul nggak? Ya, harus ada saksinya. Hukum Islam atau hukum ya kufar? Hukum Islam. Ya, Intinya sekali lagi ada hukum Islam dalam pemerintahan kita. Ya, meskipun sekali lagi kita mengakui juga tidak ya sempurna. Maka kewajiban kita apa? Untuk terus mendakwai. Siapa yang kita dakwai terutama yang di bawah karena hukum Islam nggak akan tegak di atas sebelum yang bawah apa? beres terlebih dahulu. Ya, bukan seperti kelompok alhamdulillah HTI yang diubarkan ya oleh pemerintah, mereka apa langsung mau naik ke atas. Eh seperti orang bangun rumah dari atapnya dulu. Apa yang terjadi? Ya, roboh di atas kepala mereka seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, intinya sekali lagi kita mau ya negeri kita ini betul-betul di atas hukum Allah Subhanahu wa taala namun dengan cara yang Rasul ajarkan ya tidak akan mungkin hukum Islam tegak di atas negeri kita ini sampai rakyatnya dulu, kaum muslimnya dulu yang melaksanakan hukum Islam. Jangankan hukum masalah yang berat-berat seperti potong tangan sebagainya. Masalah al-aqidah tauhid. Eh, rakyat saja bah, banyak yang menyimpan dari tauhid. Bagaimana hukum Islam dalam masalah hudud akan apa? Akan tegak. akan tauhid saja masih banyak kaum muslimin yang menyimpang. Bahkan ya mereka antipati dengan dakwah atau hid. ya dianggap dakwah tauhid dakwah yang apa ya merasakan dan sebagainya padahal dakwah tauhid ini dakwah yang menyatukan umat kepada zat yang satu namun memang inilah ya fakta yang harus kita apa ya sadari sunatullah yang harus kita pahami bahwasanya setiap dakwah tauhid pasti ada yang menentang siapapun yang membawanya pasti akan ada apa penentangan, permusuhan, dibubarkan dan seterusnya. Sunatullah. Ya, sebagaimana kata Allah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyeru kaum musyrikin kepada la ilaha illallah. Ya, apa jawaban orang musyrikin? Ajalal alihata ilahan wahida. Inna hadalasyan ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh kata orang-orang eh musyrikin. Mereka sudah terbiasa dengan warisan budaya mereka berbuat syirik menyembah banyak sesembahan al aliyata ilahan wahida Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak, sesembahan yang satu saja? Ini sesuatu yang apa? Yang aneh. Karena mereka terbiasa dengan eh kesyirikan menyembah banyak berhala. Eh ketika datang dakwah tauhid untuk mereka beribadah hanya kepada satu Rob saja, mereka mengatakan apa? Aneh, nggak sesuai dengan apa? Adat istiadat, nggak sesuai dengan budaya. Ini adalah apa? Hujahnya orang-orang al-musyrikin. Ya, eh, tidak mau warisan budaya padahal budayanya apa? Syirik billah. Ya, dan ini sunatullah bukan hanya kepada Rasul, bahkan sebelum ya Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, "Wa kadali kama ataladina min qablim rasulin illa kalu sahirun aw majnun." Eh, tidaklah datang kepada mereka sebelum Rasul, eh kecuali mereka mengatakan, ya seorang Rasul ini adalah seorang penyihir yang yang gila atau wasabi apakah mereka saling berwasiat untuk menentang dakwah para rasul balhum kaum taghun bahkan mereka adalah kaum yang apa yang tahun yang melampaui melampaui batas. Ya, dakwah tauhid pasti ada penentangan karena memang ya banyak orang-orang yang sudah berkarat hatinya dengan budaya syirik, budaya yang menyimpang dari tauhid Ya, maka terus kita berdakwah kepada akidah soeha, ya insyaallah itulah yang akan menjadikan negeri kita berhukum dan hukum al-Islam. Habis. Satu menit ya. Kita baca terakhir ucapan Syekh Muhammad bin Yamin meskipun agak sedikit panjang. Beliau mengatakan darul Islam. Eh kalau tadi kita bawakan ucapan Syekhul Islam, ucapan Ibnu Qayyim, sekarang ulama kontemporer, ah, Syekh Muhammad bin Yamin mengatakan darul Islam hiyalati ghalaba alil Islam duhuran wa syuyu'an. Negeri Islam adalah negeri yang cirinya syiar Islam itu sangat nampak, eh bahkan lebih nampak daripada yang lainnya yu'adzan fiha lisalah, didengarkan suara adhan Di sini ada enggak suara adhan? Luar biasa. Eh saut-sautan. Wa tuqamu fihal jama'at. Di dalamnya didirikan eh jamaah, kelas salat berjamaah. Wa yusamu fiha Ramadan wa yu'lan. Eh di sana didirikan eh puasa Ramadan dan ditampakkan si Ramadan. Wa tadhar fiha syair hatta wa in kana fiyal kufar nampak syiar Islam meskipun di situ juga ada orang-orang apa orang kafir, tidak ber eh, Falau kudira anal kufar fiha khamsun fil mi'a au aksar fahiya daru Islam. Seandainya syiar Islam itu luar biasa, seperti yang ada negeri kita ini. Meskipun seandainya orang kafirnya berjumlah 50%, 50-50 misalnya, Eh, namun siar Islam itu luar biasa di situ, maka tetap itu negeri apa? Negeri Islam, negeri kaum kaum muslimin madama hukum Islam ghaliban alaiha. Ya, yang penting syiar Islam, hukum Islam di situ apa? Nampak di atasnya. Intinya sekali lagi, itulah ciri negeri Islam menurut ulama al wal jamaah. Alhamdulillah kita dulu pernah ya menulis di majalah Adzakhirah tentang hal ini kita bawakan ucapan ulama-ulama yang ya banyak sekali dari empat madhab semuanya sepakat ya ciri negeri Islam yang penting tadi pemimpinnya muslim kemudian mayoritas kaum muslimin dan syiar Islam nampak di sana. Itulah negeri Islam meskipun tidak sempurna dalam masalah apa menegakkan hukum Allah. Ya kita sekali lagi ingin negeri kita betul-betul dibarokai Allah Taala dengan tauhid dan sunnah, dengan syariat Islam. Namun kita harus merubahnya dengan cara seperti yang Rasul ya ajarkan dengan kita apa? Menyeru umat kepada tauhid dan kepada al-aqidah Saya Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah. Semoga Allah membarokahi negeri kita dan menjauhkannya dari segala mara bahaya. Aku qali hada wa aqulu wa akhir da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com